الذين يحملون العرش ومن قوله يسبحون بهم لربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ملائكة yang terdekat dengan Allah yang memegang arasnya Allah yang menjaga arasnya Allah yang tawaf dengan tasbih takmid, tahlil, takbir mereka berdoa ampunilah dosa hamba-hambamu yang beriman dan nah ini doa yang panjang jadi orang yang taat terus gak pernah maksiat taat itu dapat doa prioritas dari malaikat ayah dari kecilnya sekolahnya ibtidaiyah pesantren jadi guru udah hidupnya taat dapat doa pertama nih doa yang kedua agak panjang ini orang yang maksiat lalu taubat tadinya pejina tadinya pemabok tadinya pejudi tadinya penipu tadinya korupsi tadinya malas ibadah tadinya durhaka pada orang tua tadinya hobinya pacaran terus obrol cinta kemana-mana Lalu dia taubat, taubat sungguh-sungguh. Doa malaikat panjang untuknya. Ya Rabbana ilmumu rahmatmu meliputi segala sesuatu ampunilah dosa-dosa hambamu yang bertaubat yang mereka sungguh-sungguh taat di jalanmu dan selamatkan mereka dari neraka jahanam Allahu Akbar itu doa malaikat terdekat dengan Allah dan doa malaikat sangat mustajab karena itu ikhwah fillah, adik-adikku sayap bertaubat sungguh-sungguh. Subhanallah walhamdulillah Walhamdulillah Mari kita minta ampun pada Allah Semua ikhwah, pemirsa Majlis cahaya hati dimanapun berada Kita semua minta ampun pada Allah Jalla Jalalu Luruskan niat Di rumah Dimanapun berada Duduk Dengan rapi, sungguh-sungguh Karena Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita tundukkan kepala kalau bertutup kedua mata coba kita belajar berhalwat di tengah hiruk pikuk kesibukan dunia ini lelah hati pikiran kita untuk dunia coba sebentar kita minta ampun banyak istighfar pada Allah mari ayah bunda semua tundukkan kepala sahabat-sahabatku yang kucintai adik-adikku yang kusayangi Ya Allah ya Rabbana sudah terlalu banyak dosa yang kami perbuat tubuh ini sudah lelah karena banyak berbuat dosa. Tapi engkau masih beri kesempatan kami hidup. Kesempatan untuk bermunajat kepadamu. Bahagiakan kami. Bahagiakan kami duha ini dengan rahmat ampunanmu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadzalimin. Angkat semua tangan. Allah malu tidak mengijabah tatkala kita menengadahkan tangan kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظim. semua astaghfirullah ampuni dosa kami astaghfirullahal semua dosa ya Allah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم semua dosa astaghfirullahaladzim Semua maksiat astaghfirullah Ampuni ya Allah astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Terus ikhwah astaghfirullah Semua ikhwah astaghfirullah Ampuni semua dosa kami ya Allah Ampuni seluruh dosa-dosa kami Allah Bahagiakan kami dengan ampunanmu ya Allah Semua dosa-dosa kami ya Allah ya Dari mulai akil balik ya Dari mulai kami melakukan dosa ya Dosa besar, dosa kecil Sengaja, tidak sengaja Terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini tidak ada yang tersembunyi di matamu ya Allah. Ampuni seluruh dosa anggota tubuh ini ya Allah. Ya Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah, serapah. Ya Mata melihat yang tidak halal. Telinga mendengar yang tidak pantas. Akal pikiran rencana dari rencana buruk tangan, perut dari subahat sampai yang haram. Kemaluan mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, melakukan dosa-dosa besar. Kami mohon ya Allah, Hujani kami semua dengan rahmat ampunan. Ya Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Hingga akhir hayat kami. Berikan pula kesenangan sholat malam pada anak cucu keturunan kami. Ya, ya Semua jamaah zikir ya Allah. Kesenangan sholat malam kesenangan istighfar di waktu sahur, kesenangan tadaburul Quran mengaji dan mengkaji Al-Quran setiap hari. Kesenangan pria mumin kami semua ya Allah selalu berjamaah di masjid, terutama dimulai di waktu subuh. Kesenangan sholat duha, kesenangan duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, kesenangan berkumpul dengan ulama ulama yang istiqamah berguru dengan ulama yang istiqamah kesenangan bersahabat dengan sahabat yang saleh ya Allah ya Rabbana kesenangan selalu menjaga wudhu ya Perkenankan kami selalu menjaga wudhu Hingga akhir hayat kami Kesenangan bersedekah Kesenangan menolong Kesibukan dalam muhasabah diri Allahumma habib ilainal iman Wazainhu fi qulubina Wa kari ilainal kufra wal busuk الفسوق والإصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga Amin ya Allah mawaddah warahmah sakinah rukun damai mesra dalam syariatmu dalam sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Ya Allah, jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan kepadamu. Jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari soleka solehah Jadikan anak-anak cucu keturunan kami, yatim piatu kami, mahasiswa-mahasiswi kami, Ya Allah, soleh-soleha suci, cerdas, bertakwa Mencintaimu ya Allah Mencintai para nabimu Terutama mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah anak cucu keturunan kami mencintai Al-Quranmu dan sunnah nabimu. Ya Allah, ya Rabbana anak cucu keturunan kami tidak sombong tidak maksiat kau hiasi dengan kesenangan ibadah dengan kemuliaan akhlak kau sibukkan dengan muhasabah diri amal saleh perbaikan kebaikan selamat saat lahir selamat saat wafat Selamat saat dibangkitkan Kelak di akhirat Ridai kami Bersama keluarga kami Semuanya masuk dalam surgamu Ya Allah ya mohi, Yang menghidupkan kami ya Mumit Sebentar lagi muafatkan Arifin Muafatkan semua kami ya Allah Kami mawar Ramadan Duhai Allah Wafatkan kami semua Dalam keadaan beriman Dalam keadaan Islam Dalam keadaan berwudu Itu yang kami selalu amalkan Amin karena kami ingin meninggal dalam keadaan bersih lahir dan batin dalam keadaan taubatan nasuha taubat yang kau terima engkau pun memanggil kami dengan panggilan kerinduan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Terima kami semua sebagai hambamu. Terima ya Allah. Terima ya Rahman. Terima ya Rahim. Dan kami bersama keluarga anak cucu keturunan kami. Arifin bersama jamaah. Semua ulama. Semua majelis yang istiqomah di jalanmu. Masukkan semuanya ke dalam syurga. يعلمون سبحان الله jadikan hari ini lebih baik pada hari-hari yang lalu. Jadikan hari berikutnya lebih baik mulai hari ini. Hijrahkan kami ya Allah. Tidak ada yang maksiat lagi ya Allah. Tidak ada yang berbuat zalim lagi ya Allah. Tidak ada lagi yang disakiti ya Allah. Beri kesempatan kami berjumpa pada orang yang pernah kami sakiti untuk saling maaf memaafkan ya Allah. Ya Mohon ya Allah. Bersihkan lahir batin kami ya Allah Ya Allah berkahi rezeki kami Berkahi rumah tangga kami Berkahi sisa umur kami Berkahi jamaah zikir Berkahi harokah dakwah kami Berkahi negeri kami Indonesia Hadirkan pada kami Segera ya Allah Pemimpin yang sangat takut kepadamu Dan mengajak kami takut kepadamu ya Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Nimal maulahu nimal nasir la haula wala quwata illa billah. Sama-sama Rabbana atina di dunia kasana, wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar ikhwah. Berita gembira dari Allah Jalla Jalaluh surah Al-Ahzab ayat 35. وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kaum muslimin yang banyak yang banyak berzikir pada Allah disertai kaum muslimat yang banyak yang banyak berzikir pada Allah Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah beri ganjaran yang sangat mulia untuk mereka. Dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata dengarkan kata-kata malaikat ini Kumu, qad ghafarallahu lakum wa budilat sayiatukum hasanat berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang berzikir sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat mulia ikhwah billah jangan lupa beramal jariah untuk pondok pesantren az Jabal Sindur. Silahkan hubungi Akhi Awaludin 0856 90010. Berapa? 0856 90000 nolnya berapa? 4 0856 90010 Amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Azikra, Walaupun 100 rupiah jadi serpihan pasir, serpihan semen di pondok pesantren itu. Kita wafat jadi amal jariah, penerang kubur. Dan akan kita bawa bertemu lagi nanti di akhirat dengan apa yang kita infakkan di jalan Allah. Berkahi semua yang beramal jariah ya Allah. Hubungi akhi awal jangan malu walaupun 100 rupiah. Ya Allah berkahi semua yang beramal jariah ya Allah.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 Subhanallah walhamdulillah